Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi Wa sahabatihi Wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Al-hinayat as-sabi'ah At-tahalli bi rawnaqil ilmi Menghiasi diri dengan cahaya ilmu ilmu yang dipelajari itu supaya terpancar dalam ucapan, perbuatan, dan perilakunya. Seperti apa? Adalah husnus samti. Cahayanya ilmu atau ronaknya ilmu adalah husnus samti. Baiknya perilaku. Walhad hadiyus sama dan perilaku yang baik. Apa saja min dawamis sakinah dari selalu tenang dawam itu langgeng atau terus menerus terus menerus bersikap tenang sakinah itu tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dalam berkomentar semuanya tenang tenang dan lelet itu beda lelet itu bukan tenang eh, sakinah itu tenang karena apa? Ada yang diperhitungkan. Setiap akan melakukan sesuatu dia punya perhitungan. Setiap akan mengucapkan sesuatu dia punya perhitungan. Makanya kalau sikap tenang itu menunjukkan akal dia. Dia berakal. Kalau lelet tidak menunjukkan akal ya. Wal wakar dan wakar. Wakar itu tenang dalam arti apa? Tidak banyak gerak tidak banyak tingkah kalau jalan ya nah jalannya lurus tidak bertingkah seperti anak kecil dalam jalannya wal khusyur dan khusyur khusyuk itu apa khusyuk itu at-tadallul wal khudu merasa rendah merasa hina dan tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Itu namanya khusyuk. Khusyuk itu adalah sifatnya hati yang terpancar dalam diri, terpancar dalam cara berbicara, terpancar dalam cara berjalan, terpancar dalam cara ketenangan ibadah. Semua adalah pancarannya khusyuk berjalan selalu nunduk matanya tidak lihat ke sana kemari berbicara ya tenang sholat ya tumak nina itu semua adalah efek dari apa hati yang khusyuk karena hatinya itu selalu hadir di hadapan Allah keagungan Allah di dalam hatinya selalu ada keagungan Allah Wattawadu' dan tawadu' Tawadu' itu tidak ujub Sombong merasa Menganggap orang-orang di sekitarnya Orang yang ada di depannya Itu lebih baik daripada dia Itu namanya tawadu' Apa bedanya dengan tadallul? Kalau tadallul itu merasa apa? Tidak bisa berbuat apa-apa Tidak punya kekuatan apa-apa Tidak mampu apa saja merasa lemah di hadapan seseorang. Itu namanya tadalul. Makanya sifat tadalul itu hanya ditujukan kepada siapa? Kepada Allah. Kepada makhluk kita tidak boleh tadalul, enggak boleh. Kepada makhluk yang ada adalah apa? Tawadhu. Waluzumil mahajjah dan menetapi jalan yang benar, terang, Kemudian selalu berada di atas jalan yang benar, jalan yang terang. Semua yang dia lakukan dia punya hujahnya. Semua yang dia ucapkan dia punya hujahnya. Berbuat apapun dia ada hujah. Al-mahajjah jalan yang terang, jalan yang benar, jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya Nabi dan ulama-ulama salaf. Itu adalah al-mahajjah di imarati zahir dengan membangun yang tampak yang tampak dari kita itu apa ucapan dan perbuatan wal batin dan membangun untuk meramaikan yang batin jadi maksud luzumul mahajjah caranya adalah dengan memperbaiki lahir dan batinnya lahirnya ya baik batinnya juga baik lahirnya perilakunya ucapannya ibadahnya muamalahnya semuanya nah, mengikuti syariat petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam batinnya juga begitu hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat yang baik akhlak-akhlak yang baik batinnya penuh dengan akidah yang benar, nah, iman yang kuat. Jadi lahirnya baik, batinnya juga baik. Maksudnya nah, gimana? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah hatiku atau yang tidak tampak dariku lebih baik daripada yang tampak dariku. Waj'al ahlaniyati khairan dan jadikanlah yang tampak dari ibu baik. Jadi minta yang ada di dalam hati itu lebih baik daripada yang tampak dalam lisan ataupun perbuatan. Dan minta yang tampak dalam lisan dan perbuatan itu selalu baik. Ini namanya imaratul zahiri wal batin membangun, memperbaiki yang lahir dan yang batin. Wattakhalli dan membersihkan diri an-nawaqidha dari kebalikannya. Kebalikannya apa? Kebalikannya memperbaiki lahir batin. Kebalikannya adalah lahirnya baik, batinnya jelek atau lahir batinnya semuanya jelek. Jadi semua kebalikannya memperbaiki lahir batin. Jadi jangan sampai perilakunya kelihatannya baik, ucapannya kelihatannya baik, tapi ternyata isi hatinya jelek. Atau di depan orang banyak baik, ternyata ketika sendiri jelek. Jangan sampai begitu. Atau bahkan lebih parah lagi, di depan orang banyak jelek, Nah ketika sendiri juga jelek Yang tampak dari ucapannya jelek Yang dalam hatinya juga jelek Wa ani sirin Dan dari ibni sirin rahimahullah ta'ala Kanu ada mereka Ibnu Sirin itu termasuk ulama tabi'in Kanu ada mereka Siapa ini? Ya ulama-ulama tabi'in Atau salaf Ya ta'alamuna belajar mereka al-hadiah pada perilaku Kama ya ta'alamuna sebagaimana mempelajari mereka al-ilma pada ilmu Ulama salaf dulu mereka belajar bagaimana perilakunya baik, adabnya baik Itu mereka sempatkan betul mempelajari itu Seperti halnya mereka belajar ilmu, cara berbicara dengan orang lain seperti apa, berbicara dengan yang lebih tua bagaimana, berbicara di, di depan orang banyak bagaimana, mereka pelajari. Ketika akan makan bareng, sikapnya bagaimana, mereka pelajari. Itu itu diperlukan. Itu sangat penting. Terkadang ya, ada seorang ahli ilmu atau dai dinilai jelek atau tidak mendapatkan respek hanya masalah perilaku yang atau adat tata krama yang kurang baik. Yang sebenarnya dia sendiri ya nggak nggak sengaja atau nggak melihat itu sebagai keburukan. Maka sangat penting orang belajar adab tata krama itu sangat penting adab tata krama itu secara garis besar memang bisa dipelajari ya. Nah, ada teorinya tapi detailnya itu nggak ada kitabnya. Detailnya adab itu dipelajari dari mana? Dari lingkungan. Karena apa? Standarnya adab dalam syariat itu adalah apa yang dianggap baik suatu lingkungan yang tidak bertentangan dengan Quran hadis. Gitu, misalnya adabnya orang makan. Adabnya gimana? Di lingkungan begitu adabnya bagaimana? Terus pokoknya yang tidak bertentangan dengan Quran hadis itu adalah adab yang harus kita tetepi. Tapi kalau misalnya, oh ini Eh, kebiasaan lingkungan ini adatnya lingkungan ini begini tapi kok bertentangan dengan Quran hadis itu juga adab yang syar'i. Jadi <clears throat> adab yang syar'i adalah adab-adab yang baik, nilai-nilai yang baik yang berlaku dalam suatu lingkungan yang tidak bertentangan dengan Quran hadis. Misalnya kalau ayam bertamu misalnya dihidangi makan, disuguhi makan misalnya. Bagaimana cara saya makan? Apakah yang baik saya itu makan dengan lahap atau kalau yang baik sebaliknya saya makannya sedikit saja, secukupnya saja misalnya. Yaitu yang harus diperhatikan apa? Kebiasaan lingkungan situ bagaimana? Oh di tempat saya itu kalau tamu makannya banyak Itu malah senang tuan rumahnya tamu itu termasuk penghormatannya kepada tuan rumah makannya yang banyak ada lagi mungkin di daerah lain beda kalau oh, di daerah saya kalau tamu kok makannya banyak itu nggak sopan <laughs> misalnya ada lagi yang eh, mungkin eh, adatnya di suatu daerah itu misalnya tamu makannya atau ngambil makannya setelah tuan rumah misalnya atau sebaliknya tuan rumah apa mengambil makannya setelah tamu dan sebagainya ini nggak ada yang nggak ada rinciannya nggak ada belajarnya dari mana itu belajarnya dari kebiasaan di lingkungan yang dia tinggali jadi maka adab yang baik itu akan apa menjadikan talib ilmu semakin baik, semakin berwibawa. Tapi kalau adab-adab itu gak diperhatikan, orang lihatnya gak pantas. Masa tolep ilmu begitu? Masa tolep ilmu kok begitu? Ya harus belajar ini. Bahkan di suatu lingkungan orang mau makan pun harus rapi, harus bersih. Itu adalah adab terutama kalau kita makan bersama dengan orang banyak itu harus harus rapi hal nah, hal-hal kecil seperti ini oleh ulama-ulama salaf itu dipelajari dipelajari seperti mereka belajar ilmu bahkan cara duduk pun mereka pelajari gimana duduk yang sopan duduk yang baik cara jalan pun mereka pelajari bagaimana berjalan yang baik bahkan sampai-sampai ketika di majelis ilmu bagaimana orang itu melihat ke guru itu sikapnya seperti apa mereka pelajari karena apa itu kalau talib ilmu kemudian adabnya dinilai kurang baik nah ini akan menjadi penghalang dalam dakwahnya wa an raja'i bin wa rahimahullahu ta'ala annahu sesungguhnya raja qala dia berkata li rajulin pada seorang laki-laki haddatsna berceritalah engkau pada kami wala tuhadditsna dan jangan engkau bercerita pada kami an mutamawwitin dari mutamawwit siapa mutamawwit itu annahu qala lirajulin sesungguhnya siapa? Raja bin Haywa berkata pada seorang laki-laki, "Haditsna, berceritalah engkau pada kami wala tuhadithna dan jangan engkau bercerita pada kami an mutamawidin Dari orang yang mutamawit, pura-pura mati. Apa artinya pura-pura mati itu? Itu bergaya seperti orang mati, lemah, males dari ibadah, lemah, males, dari puasa. Itu namanya mudhamawit. Begitu juga orang yang tidak memperhatikan tata keramanya. Itu namanya juga mudhamawit. Wala ta'an dan jangan engkau bercerita pada kami dari orang yang banyak mencela. Rahuma al-Khatib fil Jami' kedua asar tadi asarnya siapa Ibnu Sirin dan Raja bin Haywa diriwayatkan oleh Al-Khatib di mana dalam kitab Al-Jami' fi akhlaqir rawi wa adabis sami' Waqala dan berkata siapa Al-Khatib Yajibu wajib ada tari talibil hadis bagi pencari hadis atau pelajar hadis, orang yang belajar ilmu hadis atau ilmu syariat secara umum, naba menjauhi dia al-la'ab pada la'ab main-main wal abath dan abath lakukan atau mengucapkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya wat tabadzul dan berperilaku hina fil majalisi di beberapa majelis talib ilmu atau talib hadis harus menjauhi itu jangan banyak main jangan apa senang main main itu apa nah, main itu melakukan perilaku perilaku yang nggak ada gunanya seperti apa sesuatu yang nggak ada manfaatnya itu harus supaya dihindari namanya tarik ilmu. Adapun ada permainan-permainan yang tujuannya adalah untuk olahraga ya silakan tapi dibatasi ya secukupnya saja. Kalau sudah berlebih-lebihan itu bukan lagi olahraga namanya. Itu namanya apa lagi tadi? Main. Begitu juga perilaku-perilaku yang tidak layak yang tidak pantas di dalam majelis itu juga supaya dihindari sahaf sahaf itu laku yang hina atau yang menunjukkan lemahnya akal ya, perilaku yang menunjukkan lemahnya akal itu namanya sahaf wadahik dan tertawa banyak tertawa di majelis ilmu wal qahqahah qahqahah itu apa Kohkoha itu tertawa yang ngakak itu namanya kohkoha. Jadi kalaupun tertawa itu ya yang sepantasnya seperlunya. Jangan terus sampai tertawa yang ngakak. Orang Arab atau di majelis ilmu biasanya kalau ada orang yang tertawa sampai ngakak gitu, orang noleh semua. Ini kenapa ini gila atau kenapa? Wakat ratut tanadur dan banyak melakukan perbuatan tanadur apa tanadur yang aneh-anehi menjadikan dia kelihatan aneh wa idmanul muzah dan membiasakan bercanda wal iksari dan memperbanyak menu dari bercanda banyak bercanda fa inna ma yustajazu sesungguhnya diperbolehkan minal muzahi dari bercanda yasiruhu sedikitnya bercanda wana wanajiruhu dan jarangnya bercanda buhu dan sama sedikitnya bercanda bercanda itu yang boleh itu yang seberapa sedikit saja jarang-jarang ketika bercanda juga nggak terus 12 kelewatan lama orang bercanda itu seperti garam dalam masakan Masakan itu memang kalau nggak ada garamnya anyep, tapi kalau kebanyakan garamnya rusak, pahit, nggak enak dipakai Orang bercanda juga begitu. Kita perlu sedikit bercanda supaya apa? Nggak tegang, supaya nggak kaku suasananya, supaya nggak ngantuk kalau ngaji. Perlu sedikit bercanda. Tapi kalau kebanyakan bercanda menghilangkan wibawa, mengeraskan hati walladzi dan yang la yukhriju yang la yakhruju yang tidak keluar an haddil adab dari batasnya sopan santun dan bercanda yang tidak melewati batas sopan santun bercanda sampai dengan cara yang enggak sopan enggak boleh walaupun sedikit wa tariqatil ilmi dan keluar dari e, Torekahnya ilmu artinya jalannya ilmu artinya bercandanya sudah nggak sesuai dengan perilakunya Tolib ilmu atau ahli ilmu Fa'amma mutasiluhu adapun terus menerusnya bercanda sambung bersambung artinya bercanda terus wafahishuhu dan banyaknya bercanda wasakhifuhu dan hinanya bercanda Sakhif itu apa tadi? Bercanda yang menunjukkan kurang akal. Seperti kebanyakan lawaan-lawaan komedi-komedi di TV-TV itu namanya sakhif. Bercanda dengan candaan-candaan yang menunjukkan lemahnya akal. Wama dan apa-apa au yang menjadikan panas emosi as pada hati laba dan mendatangkan asyarra pada kejelekan fa'innahu maka sesungguhnya bercanda yang seperti itu madmumun dicela begitu juga candaan-candaan yang buat orang tersinggung candaan-candaan yang membuat orang marah atau mendatangkan kejelekan menjadikan permusuhan bercanda yang seperti itu di dicela Wa kathratul muzah dan banyak bercanda wadhahik dan banyak tertawa tad'u akan meletakkan dan merendahkan minal qadri dari nilai seseorang wa tuzilu dan menghilangkan al mawaddah pada cinta kasih terlalu banyak bercanda, terlalu banyak tertawa itu akan menjatuhkan martabat seseorang, menjatuhkan wibawanya dan menghilangkan cinta kasih di antara sesamanya. Kenapa? Kalau orang banyak bercanda pasti nanti akan ada yang tersinggung. Suatu saat dia akan kepleset. Ketika dia kepleset, candaannya jadi masalah, hilanglah yang namanya hubungan mawaddah atau cinta kasih di antara saudara. Baik, aktafi bi hadzal qadar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.